Pak Sofian, menurut Anda, apakah cukup objektif jika masyarakat yang dijadikan objek untuk menghemat energi? Ya sebenarnya harus dilakukan semua karena kita tahu juga efisiensi PLN itu dari dulu tuh kan tapi kan masalahnya sekarang di dalam persoalan ini tidak tidak bisa mesti sekaligus lah kita kerjakan karena ini betul-betul dia sudah kekurangan jadi bagaimana kita bantu tapi menurut saya memang semua harus berkorban lah. Pemerintah juga harus berkorban dalam arti dia harus juga berkorban supaya gedung-gedungnya dia juga mesti efisien pakai listriknya. Itu mall-mall juga harus efisien. Dan juga si ini juga harus efisien juga. Misalnya daripada semua harus terlibat lah ya untuk membatasi daripada pemakaian listrik selama listrik ini kurang gitu loh. Kalau ada pengecualian, menurut Anda sektor mana yang perlu mendapatkan perhatian Pak? Dikecualikan itu yang bekerja 7 hari seminggu, 24 jam dalam satu hari. Itu dikecualikan kita juga ingin pengecualian dan itu kelihatan berhasil juga pengusaha-pengusaha kecil menengah itu tidak kena gitu loh. Yang kena ini yang gede-gede aja. Gede-gede ini saya pikir ya, bisa melakukan itu biarpun mungkin dia lebih sedikit rugi atau kurang untungnya. Itu karena dia punya sebenarnya extra power plan juga. Jadi dia bisa jalankan extra power plan-nya itu. Kalau pada saat matinya listrik itu. Tapi kan karena mereka lihat sekarang ini lebih murah pakai PLN, jadi mereka nggak mau hidupkan power plant-nya karena dia mesti beli minyak diesel yang mahal toh. Ini semua terjadi lah, tapi ini semua menurut saya ya kita coba minimize daripada loss-nya itulah. Kalau ini kita bicarakan baik-baik, saya pikir bisa kita selesaikan lah. Itu masalahnya yang yang sekarang ini terjadi itu aja. Baik Pak Sofian, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra bisnis demikian perbincangan bersama Sofian Wanandi. Saya Kiki Wijaya.